Kemudian yang kedua adalah bahasa yang disampaikan. Bahasa ini menyangkut beberapa hal yaitu kelancaran dalam mengungkapkan materi-materi yang disampaikan dan juga intonasi tekanan suara ketika menyampaikan hal-hal tersebut. Tentu di sini tele teledakwah ini diharapkan sebagaimana orang berdakwah dan bukan orang yang membaca teks karena kalau membaca teks <clears throat> itu intonasinya kadang-kadang akan datar saja, tidak ada tekanan-tekanan tertentu sehingga kurang memberikan apa hal penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Karena itu intonasi dan kelancaran berbahasa merupakan suatu yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah penggunaan dalil Nah, di sini materi yang berkaitan dengan janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa pastilah dalil-dalilnya berkaitan dengan hal tersebut. Jangan sampai di luar yang ditentukan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah manajemen waktu. Waktu yang diberikan hanya tiga menit. Maka mestilah waktu itu dapat digunakan sebaik mungkin. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teledakwah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlomba. Iya, jazakallah. Waalaikumsalam Itu tadi yang sudah disampaikan oleh iya, Ustaz ya, Pembekalan. Jadi harus perhatikan ya, Put iya, ya. Betul. Tentu saja kita juga mengingatkan bahwasanya termasuk waktu juga masuk perhatian. Oleh karena itu, para ya jangan kemana-mana karena waktu sholat subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sudah tiba. Tentu saja kita akan simak pemandang adan subuh dan kami akan segera kembali tentu selepas yang berikut. Iya. iya. Kembali lagi dalam teledawah pastinya Kak Keri ya. Betul. Dan, dan sepertinya hmm. para dai dan juga daya yang ada di rumah sudah bersiap-siap ingin segera berpartisipasi di line telepon 5743476 atau 0215743478. Iya, pastinya demikian dan tema pagi ini yang kita angkat adalah janji Allah pada orang bertakwa. Iya, dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan kita masih terus menantikan di 5743476 atau 0215743478. Betul, ya. kita isi ya waktu Ramadan seperti ini mengawali saum pagi hari Harusnya. tentu saja dengan <laughs> berbagi ilmu kepada sesama ya. melalui Anda bergabung bersama dengan kami tentu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi ketika sudah jelas ya berpuasa pun ternyata uh, tujuannya adalah supaya orang-orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Amin. Ternyata Allah memberikan janji. Nah, Anda para dai-daiyah berkesempatan luas untuk memberikan ilmunya kepada kita semua ya. dengan mendayal di line telepon 0215743478 atau 0215743478. Kita masih nantikan Anda dan juga kami ingatkan bahwasannya yang digunakan hendaknya nanti telepon rumah begitu ya karena e, dengan telepon rumah insya Allah kualitas suaranya akan bagus. Amin. Dan tampaknya sudah ada yang langsung tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu. Baligu ani walau ayah. Bagus. Dari siapa di mana? dari Bapak Mulyana di Tangerang. Iya. Tadi temanya sudah tahu ya? Janji ya. Allah kepada orang yang bertakwa. Silahkan waktu ada tiga menit, Pak Mulyana bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du kaum muslimin dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah tema kita kali ini yaitu janji Allah pada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebut orang yang bertakwa. Bahkan Allah senantiasa menjanjikan kebahagiaan dan surga baginya. Orang yang bertakwa adalah orang yang eksis selalu menjalankan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sungguh banyak janji Allah kepadanya. Di antaranya yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 15. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallahi wallahu basirun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janjinya kepada orang yang bertakwa tiga perkara. Pertama, bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah, kedua akan mendapatkan istri-istri yang suci atau bidadari, dan yang ketiga Allah ridho kepadanya. <clears throat> Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية Seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka pasti aku akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kau muslimin yang berbahagia, inilah jawaban dan janji Allah khususnya bagi kita penduduk Indonesia yang sedang mengalami krisis keamanan, kepercayaan, kemiskinan, dan bencana. Solusinya adalah iman dan bertakwa. Dan orang yang bertakwa itulah manusia yang paling mulia. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qila ya Rasulullah man akramun nas?" Qala atqahum. Al-hadis riadu solihin sahih 50. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Hanya ini sajalah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Uzikum wa nafsi bitaqwallah faqad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyana dari Tangerang. Awalnya awalnya cukup baik Bagus. sekali. Mm -mm. Lancar, ya, jelas. Lancar. <laughs> Tapi tergantung Dewan Hakim nanti Betul. akan siapa yang menjadi pemenang terbaik. Kita masih menantikan di belakang Pak Mulyana masih di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada pagi hari ini adalah janji Allah pada orang bertakwa dan kami informasikan pula apabila para dai dan juga dayah yang nanti akan keluar sebagai bagi pemenang. Jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Iya. Ya, sepertinya sudah ada masuk. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? anni walau ayah. Iya, sudah hafal ya Pak Sofian. <laughs> Pak Sofian apa kabar Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Baik Pak Sofian, tema kita pada pagi hari ini adalah janji Allah pada ya, orang bertakwa. Ya. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minas syaitonir Walau anna amanu wattaqau lamasubatum min khairin min 'indillah law kanu ya'lamun. walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alayhim bawaqatin minas samai wal ardh. Tadakallahu 'azim. Ikhwatillah esok saudara saudaraku pemirsa TPRI yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini pada bulan Ramadan dan juga kepada hamba-hamba yang butakin sebagaimana Allah yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 103 dan Al-Araf Al-Araf ayat 100 ayat 96 Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan seperti dalam surah Al-Baqarah Al ayat tiga Allah berjanji maka sekiranya kalian bertakwa kepadaku kata Allah maka akan kuberikan pahala yang terbaik sekiranya kalian mau me, menjalannya atau mau mengetahuinya dan dalam soal Arab jika sekiranya penduduk bangsa dan kaum beriman dan bertakwa akan kulimpahkan rahmatku dari bumi dari langit dan dari bumi oleh karena itu saudara-saudaraku mari kita momen yang tepat kali pada bulan Ramadan mari kita meningkatkan takwa dan mengharapkan janji mengambil simpati Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga kita. Bulan Ramadan ini di mana pahala berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti kata Rasulullah bertakwa kamu di mana saya kamu berada rawahul Bukhari wa Muslim hadirin Demikianlah dan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal ibadah pada bulan Ramadan yang mulai ini untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian dari Kaltim. Mm -hmm. Dan Pak Sofian ini termasuk setia ya Sangat dengan teledakwah. <laughs> Dan kami tentu saja masih menantikan Anda yang lain para dai-dai ya karena masih cukup waktu buat Anda menyampaikan nilai-nilai Islam sebagai wasiat untuk kita semua tentu saja dan ini sangat bermanfaat apalagi pagi ini temanya cukup menarik yakni janji Allah contoh bagi orang yang bertakwa. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwasanya put ya. uh, tujuan puasa juga ternyata Allah memerintahkan supaya kita orang-orang beriman menjadi orang yang bertakwa. Iya betul. Mm -hmm. Makanya pada pagi hari ini para dai dan juga daya mm -hmm. bisa ikut berpartisipasi menyiarkan atau mengamalkan nilai-nilai Islam. Betul. Materi, ya. Tadi ada yang di Pak Mulyana sudah menyampaikan bahwasanya nanti Allah menyajikan bidadari. Uh. saya putri nggak orangnya ya? Nggak tahu saya. <laughs> Baik, Baik, kita masih terus menantikan mm -hmm. di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya dengan tema pada pagi hari ini adalah janji Allah pada orang yang bertakwa. -hmm, tema ini sangat menarik dan tentu saja sangat berkaitan sekali dengan amalan saum yang sedang sama-sama kita jalankan. Hari ini hari kelima tentu saja para dai daiyah masih sangat fresh apalagi untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampaknya ada yang tersambung. Kami coba sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya ibu. walau air. Iya, bagus. Dari ibu siapa di mana nih bu? Yasmi. Hmm, di mana bu? Siputat. Siputat. Temanya adalah janji Allah kepada orang bertakwa. Waktu ibu tiga menit dari sekarang ya bu ya. ya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala ajmain. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah SWT di mana berada. Firman Allah dalam surat Al-Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha hakka tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apa itu takwa? Secara arafiah, takwa artinya memelihara diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan Allah SWT. Para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan Allah dan melakukan hal-hal yang dibenarkan Allah dalam keadaan sunyi atas kewenangan. Oleh sebab itu bagi orang yang takwa walaupun ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik atau yang baik mereka tetap takwa kepada Allah SWT. Kalau mereka sudah bertakwa Allah akan berjanji kepada mereka yang pertama, Allah mengangkat derajat ke tempat paling tinggi. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi afkakum. Afkakum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Yang kedua, janji Allah kepada orang yang bertakwa. Allah menciptakan surga bagi orang yang takwa. Dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir lagi Wasari'u ila maghfirah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janati arduha samawati wal ardu uindat lil mutakin artinya bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan dalam surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan. Dalam surat Al falaq ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqullaha yaj'al lahu makhraja. Artinya, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan menjanjikan menjadikan baginya jalan keluar dari kesempitan. Itulah yang saya sampaikan para sifat TV Adi Mulakan Allah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yasni dari Ciputat. Cukup ya. lancar. Cukup lancar hmm, dan, dan Dewan Hakim <laughs> Iya, ya. Iya betul Da'iyah. Oke, dan kita masih terus menantikan yang lainnya. Silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Mm -hmm. ya, dan kita... Dewan Hakim juga masih tetap menyimak ya penyampaian iya. dari yeah. para dai-dai ya dan begitu cermat untuk ya mencermati setiap detail penyampaian Anda. Oleh karena itu jangan ragu-ragu silahkan Anda yang belum tersambung atau masih mencoba kami masih menanti kesertaan Anda dan tampaknya ada yang tersambung. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya apa? Baligu ani walau ayah. Uh, ulangi lagi coba. Baligu ani walau ayah. Baligu ani walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Dari Bapak Haji Bisanggul, negara Serang, Banten. Oke, waktu Anda tiga menit. Temanya adalah janji Allah bagi orang bertakwa bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu yang dengan rahmat dan inayahnya saya pagi ini bisa jumpa lagi lewat tele dakwah TVRI yang dirahmati Allah. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, izinkanlah saya untuk menyampaikan kelumit Korean tentang tema janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa sebenarnya takwa dan apa sebenarnya janji Allah itu? Inna akromakum indallahi atqakum. Tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah dan taala melainkan yang benar-benar takwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa itu adalah bahasa Arab. Itu mengandung eh, artinya tawadu. Rendah diri kepada Allah, bila salat pakai yang baik, rendah diri, menghargai sama manusia, hormat menghormati, ramah sama, sopan santun. kok kona'ah hidup sederhana. Riga diri diatur oleh Allah, tidak boros hasil usaha walaupun sedikit diusahakan untuk mencukupi kebutuhan agar tidak berbuat jahat, korupsi, mencuri dan lain-lain. Wow, waro, apik, makan, minum, usaha, pakaian dan ibadah hasil dari usaha yang halal. Ulfah menyayangi pada sesama makhluk Allah, manusia, hewan, tanaman, dan alam semesta. Itulah takwa. Apa sebenarnya janji Allah? Orang yang bertakwa pasti dijanjikan Allah adalah surga. Surga itu macam-macam. Jannatul Ikhtisas, jannatul Mirab, jannatul Akmal. Jannatul Ikhtisas ialah surga yang disediakan bagi anak-anak kecil yang meninggal sebelum dikenakan kewajiban yakni tinggal di bawah umur 6 tahun. Jannatul Mirat ialah tempat surga yang mestinya disediakan bagi orang-orang kafir kalau seandainya mereka beriman. Jelasnya oleh karena tempat-tempat yang disediakan itu tidak jadi diisi oleh orang-orang yang tak beriman. Maka tempat-tempat tadi dibagikan kepada ahli surga sebagai pembagian tambahan warisan selain tempat-tempat yang telah ditentukan sendiri bagi mereka masing-masing. Jannatul Akmal. Dialah surga yang disediakan bagi orang-orang mukmin berdasarkan pada amal-amalnya. Surga intinya yang baginya tidak sama, bahkan menurut amalnya sendiri-sendiri. Sebagian ulama ada yang mengabarkan bagian-bagian surga yang lain. Itulah barangkali janji-janji Allah kepada orang yang takwa tadi. Sekian saja, karena waktu terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatiwi dari Serang dan dan kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Apakah sudah ada yang masuk? Kita coba terima dulu ya Kak Keri ya. Coba. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, <laughs> sepertinya belum ya. Oke. Okay. Tersambung. Baru, baru, baru masuk sekarang ya. Ya, iya. silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Baliru. walau ayah. Alhamdulillah. Ya. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Yusuf Banjarmasin. Pak Yusuf Banjarmasin. Semangat ya Pak ya. Ya, baik. Tema kita pada pagi hari ini adalah janji Allah pada orang bertakwa. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Al-Mukarram Al-Muhtaram para Dewan Juri dan seluruh pemirsa teledakwah dan juga pendengar teledakwah TPRI Kalimantan TPRI Republik Indonesia Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qurannya A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dan sus Allah telah berfirman di dalam Al-Qurannya demi masa. Sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. illalladzina amanu melainkan orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung daripada terusan ayat tersebut wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan janji Allah bagi mereka yang bertakwa dan beriman dan beramal soleh maka surga kata Allah maka oleh karena itu watawafau bil haki watawafau bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Karena menuju keimanan, menuju ketakwaan tersebut harus melalui dengan kesabaran. Karena sesuatu amal amalia ya, sesuatu ibadah harus dilandasi dengan kesabaran. Karena menuju janji Allah untuk mencapai kita kenikmatan, mendapat surganya Allah, maka harus dengan kesabaran dengan beramal ya. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini Allah memberikan kekuatan kepada kita secara wahir dan batin dan kekuatan agar kita dapat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf dari Banjarmasin. Bagus, tapi Dewan Hakim tetap sedang memberikan penilaiannya memperbandingkan satu dengan yang lain yang sudah tersambung. Kami masih nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ada yang langsung tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak. Baliwani walau ayah. Iya, mantap. Dari siapa di mana? MK Drah dari Palembang. Palembang. Waktu Anda 3 menit ya Pak ya. Temanya adalah jadi ya. Allah kepada orang berima, eh, bertakwa. Takwa. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Judul ceramah kita adalah janji Allah kepada orang takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, orang yang bertakwa itu akan lebih jalan keluar apabila dalam kesulitan dan akan lebih rezeki dengan tidak sangka-sangka dari mana datang arahnya. Dalam surah At-Tur ayat 17 dijelaskan Allah, Innal muttaqina fi jannati wan na'im. Artinya, orang takwa itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan penuh kenikmatan kenikmatan. Kenikmatan itu antara lain akan diberi istri-istri dan bidadari yang cantik. Sesuai firman Allah dalam surah Muhammad ayat 56. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان di dalam surga itu ada wanita-wanita yang cantik, yang pada keranjang, yang belum pernah disentuh oleh jin ataupun manusia dalam mereka orang yang beriman. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 jelaskan Allah, "Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha anhar Balasan untuk mereka adalah surga adilnya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu وعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار kabarkan kepada orang yang beriman dan amal salih untuk mereka adalah surga yang mengalir sungai di bawahnya. Walau fiha azwajum mutaharatu wa fiha khalidun. Untuk mereka di dalam surga adalah istri yang suci dan mereka kekal selama-lamanya. Dalam surah Yasin dijelaskan pula oleh Allah surah Yasin ayat 57. Lahu fiya fakiratu walau ma yad'un. Untuk mereka tersedia buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Allah akan menepati janjinya. Innaka tuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah janji. Oleh sebab itu pemirsa yang berbahagia, mari berusaha. Semoga menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Semoga kita berbahagia di dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kami mendapatkan kami sampaikan pemirsa yang berbahagia. Dewan Jogja kan. Lebih dan kurang kami aturkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadrah dari Palembang Sumatera Selatan. Mm -hmm. yeah. Dan penyampainya jelas, tegas. Sangat jelas sekali. Lancar ya, Lancar. mengalir seperti air. Tapi tergantung Dewan Hakim kembali yang akan menilai. <laughs> iya, kalau kita sih semua menang aja ya. Iya, <laughs> pengennya ya kakek ya. Dan mungkin menang. kami informasikan sekali lagi untuk para pemenang nanti jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard karena mm -hmm. nanti akan ditampilkan pada saat grand final nih Betul. kakek. Betul. Ya. Jadi ya? uh, Anda harus memberikan data yang asli or single tentu saja karena ini akan dimunculkan pada ya. saat grand final. Ada yang masuk Put? Iya, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak. beliru anni walau ayah. Iya dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Safurdin dari Bekasi. Dari hmm. Bekasi. Baik, Bapak temanya adalah janji Allah pada orang bertakwa. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du para dewan juri yang saya hormati dan pemirsa TVRI yang saya muliakan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang hanya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini cukup jelas janji Allah yang tidak mungkin akan diingkari oleh Allah bahwa orang-orang yang takwa telah disediakan. Yang kata Uiddaj menunjukkan adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan adanya. Bagi orang-orang yang takwa akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya syaratnya adalah meraih mafiroh dengan sungguh-sungguh, dengan segera, terutama di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Dan indikasi orang-orang yang takwa adalah yang pertama alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam kondisi yang lapang maupun sempit Ramadan merupakan peluang atau latihan untuk mendidik kita baik dalam kondisi lapang atau sempit untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua adalah wal kadhiminal al yang senantiasa berusaha menahan amarahnya. Puasa mendidik kita untuk sabar, berharap melahirkan orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang memiliki sifat mampu mengendalikan amarahnya sekaligus wal afina anin nas yakni senantiasa memberikan maaf bukan hanya sekedar minta maaf sekalipun orang itu belum meminta maaf kepadanya tapi orang itu sudah memberikan maaf sebagaimana kisah seorang sahabat yang telah diceritakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga karena keistimewaannya adalah dia selalu memaafkan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang baik demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrudin dari Bekasi. Bagus sekali, tepat waktu juga tampaknya dan Dewan Hakim tentu saja sedang terus merumuskan nilai-nilainya, memperbandingkan dari seluruh peserta yang ada dan kita tampaknya masih cukup waktu barangkali e, kami masih nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya langsung ada yang bersambung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Iya, passwordnya Pak. Baligu ani walau ayah. Dari siapa di mana? Dari Pak Sarwanto di Jakarta, Pak. Iya, silahkan Pak. Waktu Anda tiga menit bisa dimulai dari sekarang. Iya. Burung nuri terbangnya miring, tukang kaca jalannya gagah. Dewan juri jangan bergeming, dengarkan saya Pak Ni sedang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa askuruhu wa astahdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim walau ana ahlal kura, amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Dewan juri yang dirahmati Allah serta pemirsa televisi TVRI roh rahimakumullah yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh dalam perbuatan mulia dari TVRI dan kami akan menyampaikan tema dengan judul janji Allah kepada orang yang bertakwa. Sungguh tepat sekali temanya pada kali pagi hari ini. Di saat kita berpuasa, benar-benar ketika Allah memanggil kita semuanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang Sulawesi, Sumatera, semuanya yang beriman dipanggil sama Allah. Kutiba alaikumusiyam, ketika kita diberikan kewajiban sama Allah, kerjakanlah merupakan sebuah kewajiban bagimu untuk melaksanakan siam, ya kan? Jadi seperti orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Jawa dan seluruh di dunia yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kenapa sih kita mesti bertakwa? Kenapa Hei eh, anak-anakku yang di rumah, kenapa kita bertakwa? Dewan juri, kenapa kita bertakwa? Sungguh merupakan sebuah derajat yang mulia ketika Allah mengatakan dan menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Inna inna innallahi atqakum. Bahwa kamu boleh punya jabatan tinggi, kamu boleh punya sesuatu yang banyak, tetapi yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian janji Allah kepada orang-orang di dunia, ya, walau anak ahlal kuroh sekiranya penduduk suatu negeri misalkan di Indonesia amanu watakau beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah la fatahna alaihim barokatimina minasyamai wal Allah akan membukakan pintu rahmatnya dari langit dan dari bumi. Waktunya kayaknya nggak cukup kalau saya sampaikan panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwanto, bagus sekali dan ada ternyata menarik. sadar <laughs> waktunya tidak cukup. Sangat menarik sekali. Betul. Kayak pembukanya tadi kepanjangan Pak, Tami nanti Dewan Hakim tentu akan memberikan ulasannya ya, pemasukan masukannya buat kita semua insya Allah. Dan tampaknya Pak Sarwanto adalah peserta peserta yang terakhir dalam kesempatan kali ini. Siapa yang akan memberikan evaluasi? Baik, kita akan persilahkan kepada Bapak Profesor uh, eh, Hamdani Anwar untuk evaluasi atau ulasan kepada peserta. Silahkan. Oh, Bapak Hambali. Iya, silakan. Maaf, Pak. <laughs> Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Syukur kita kehadirat Allah delapan peserta da'i dan da'iyah telah uh, ikut serta dalam uh, acara teledakwah kita pagi hari ini. Alhamdulillah, delapan-delapannya baik semuanya. Walaupun uh, kami mencatat sebagian besar banyak terjadi tarkibul kalimah bahkan tabdidul harokah yang paling banyak itu saat ya paling banyak di sana jadi intinya para peserta uh, banyak tidak melengkapi apa namanya ayat-ayat yang jelas dari mana marajinya juga kadang uh, banyak bergeser. Ini perlu perhatian khusus. Uh, ada juga yang mereka sudah melengkapi, tetapi kadang intonasi kurang tegas. <clears throat> dari sinilah dalam dunia dakwah ini kita diperlukan berbagai macam aspek. Selain tadi dijelaskan oleh sahabat saya Al Mukarram Bapak Al Ustadz Profesor Dr. Haji Amdani Anwar, Master of Arts. Uh, di sana sudah dijelaskan beberapa hal diantaranya materi harus sesuai dengan judul eh, kadang banyak yang menceng dari judul kemudian bahasan dan intonasi bahasannya bagus intonasinya kurang kadang intonasinya saking semangatnya kadang overdosis <clears throat> dari sini dan terakhir penggunaan dalil ini juga harus jelas dari mana uh, dalil itu diambil dan makhrat tajwidnya juga harus jelas karena kita sebagai seorang dai, sebagai seorang penyampai. Artinya kalau kita sudah tidak jelas memberikan uh, penjelasan kepada umat, umat akan semakin bingung. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan uh, dalam kegiatan apa namanya dalam penyampaian dakwah-dakwah kita apalagi dakwah kita ini langsung menyentuh kepada grassroots. Demikian saya rasa hal-hal yang perlu uh, diperhatikan. Uh, kami melihat uh, memang ada dua orang yang sudah tiga orang cukup bagus satu terbagus, kedua agak bagus dan yang ketiga setengah bagus. Terima kasih billahi taufik ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Profesor Hambali yang sudah menyampaikan analisa ya sekaligus tentu saja evaluasi buat kita semua dan ini tentu menjadi semangat perbaikan buat para dai daiyah di waktu yang akan datang. Dan tibalah saatnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Tentu saja Putri akan menyampaikannya dan jangan pula lupa Put nanti ada tema untuk pekan depan ya yang harus yeah. kita sampaikan. Silakan Put. Baik, terima kasih Kak Heri. Baiklah pemirsa untuk pemenang Teledawa pada hari ini jatuh kepada Bapak Syafrudin dari Bekasi dengan jumlah nilai 146. Selamat kepada Bapak dan jangan lupa untuk menyatakan foto ukuran postcard dan untuk tema kita pekan depan adalah Ramadan bulan Al-Qur'an. Iya, tentu saja ini sangat berkaitan dengan bulan yang di dalamnya kita sedang melakukan Amin. ibadah puasa. Anda bisa bersiap-siap tentu saja dari sekarang mempersiapkan untuk marojiknya baik Al-Qur'an, Al-Hadis maupun mungkin dari ungkapan-ungkapan salafus, uh, salafus soleh. Sampai disinilah kebersamaan kita, Put. Saatnya kita untuk undur diri. Tidak terasa Kak Giri. Hmm. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan mendatang. Hmm. Saya Putra Besenen, Kak Giri harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh.